Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Salat dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta para nabi-nabi yang dahulu sampai Nabi yang dikatakan dalam Al-Quran Tofa Yesus Para ibu-ibu, para bapak-bapak Saudara-saudara saya Lebih-lebih pimpinan Apa itu pemimpin pemerintah pimpinan militer Pimpinan polisi yang lain-lain para ulama Jawa Tengah ini disebut sentral Jawa jadi Jawa ini menurut sejarah Islam kapan rame Islam di tanah air setelah munculnya yang disebut-sebut wali sembilan. Wali sembilan adalah di Pulau Jawa. Ulama-ulama dahulu berubah sampai sembilan kali. Pertama kali tahun 100 Hijrah Umar bin Abdul Aziz Kedua 200 Hijrah yang dipimpin oleh Imam Syafi'i beserta para mujtahid mujtahid. Ketiga pimpinan dasar agama yang dipimpin oleh Imam Ash'ari Maturidi. Kemudian keempat, manusia harus dipersatukan satu dalam satu negara dan negara-negara yang lain. Bid'ah ada hasanah sayyah. Yang keempat, Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian berubah kemajuan yang sesudah daripada apa berdirinya negara yang dipimpin oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah tahun ke-500 oleh Imam Ghazali. Kemudian apa yang dikarang Imam Ghazali itu diperluas dan disarai oleh Imam Nawawi Rafi ke-6. Kemudian ketujuh mempersatukan yang lebih satu bahwasanya orang beragama utamanya Islam satu yaitu yang dipimpin Ratu Tujuh Ibnu Daqiqin Kemudian perkembangan ilmu yang macam-macam disatukan dengan menampilkan akhir ilmu Islam yang dibawa oleh para ulama. Siapa itu Imam Bukhari selisih selesai selesai sesudah abad ke sembilan, sembilan ratus oleh Imam Mahali dan Imam Suyuti. Kemudian sepuluh meratakan Islam dari Maroko sampai ke timur. Akhirnya Islam dari Maroko sampai ke Maroko dari lautan Atlantik sampai lautan Pasifik. Akhirnya para habaib muncul dipelopori oleh Abdul Al-Haddas ke, ke 11 ke 12 oleh Sayyid Murtado yang akhirnya menuhkan menimbulkan ulama-ulama di Indonesia utamanya Jawa tahun 1200 yang dipimpin oleh Said Murtado muncul dari Jawa Kiai Abdul Manan begitulah sampai tahun 12 tahun 13 oleh Jawa Tengah utamanya dari ulama yang ada di pondok pesantren sarang Kiai Umar kemudian yang ada di pesantren-pesantren yang lain sekarang 13 dan 13 sekarang 14 14 ini benar apa yang difirmankan oleh Allah alam taro annallaha anzal minas sama'i ma'a adakah kau tidak mengetahui bahwa Allah menurunkan air dari langit. Apa air itu kehidupan? Apa kehidupan itu persatuan? Apa persatuan mengkokohkan saling manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan sesama manusia air. Fa'akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwan. Dari air itu timbul kelompok-kelompok yang berbeda beda tapi podo podo tapi beda seterusnya apa wa minal jibali juzajun bid wa humrun muhtalun alwan dari kekuatan-kekuatan gunung-gunung yang kokoh itu jalan terang jalan ke arah persatuan terang apa itu firman Allah putih dan merah. Jadi waktu dulu dikatakan putih dan merah aku Nabi. Sekarang kita bangsa Indonesia merah dan putih. Kalau nggak ada merah, tidak ada semangat, tidak ada darah. Kalau nggak ada putih, tidak ada keikhlasan, nggak ada kekuatan. Nah, merah putih. Jadi kalau dulu putih merah sekarang merah putih. Saya ingatkan di sini bahwa bangsa Indonesia proklamasi 17 Agustus sama dengan Nabi proklamasi 8 Agustus. Olam Nabi 8 Agustus 17 Ramadan. Bangsa Indonesia 17 Agustus 8 Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi ada dikatakan hijrah. Hijrah pada bulan Oktober. Oktober adalah hijrah Nabi. Pemerintahan Republik Indonesia ada di Jakarta Kepala Sembah Agustus Oktober hijrah di Jogja, Jawa Tengah pada oleh karena itu RI dulu waktu saya penyerahan kedaulatan yang usia saya sudah 20 lebih tahu bahwa RI pusatnya Jawa Tengah. Maka kalau saya hari ini nampak pada di muka bapak-bapak baik bapak-bapak dari pemerintahan, dari ulama, dari kawan-kawan yang sesama bangsa ini lebih-lebih Jawa Tengah. Mudah-mudahan yang bertepatan dengan bulan Rojab ini, kami seingat dulu rame-ramenya apa yang disebut pengawal pernyataan kemerdekaan Rojab Syabat Ramadan proklamasi oleh karena itu kepada kawan-kawan saya saudara-saudara saya di Jawa Tengah ini Jawa Tengah sentral Jawa di mana dulu tidak luput walau NO sayang NO berdiri tahun 26 tetapi muktamar NO didatangi oleh para cabang-cabang sesudah tahun 28 sama dengan sumpah pemuda sumpah pemuda satu nusa satu bangsa dan satu bahasa yang akhirnya satu nusa satu bangsa satu bahasa dan satu tanah air. Inilah empat pilar yang Nabi membentuk negara. Tidak keluar dari negeri Arab nasional dan yang dibawa oleh Nabi sebagai biasah ilallah. Inilah yang perlu saya utarakan. Saya serukan Jawa Tengah supaya benar-benar al awal wal akhir pertama sampai tidak ada kapan habisnya. Jadikanlah Jawa Tengah NU dulu muktamar dihadiri cabang-cabang. Jadikanlah Jawa Tengah pemerintahan Republik Indonesia Oktober Hijrah di Jawa Tengah Jogja sama dengan Nabi Nabi proklamasi Agustus dan hijrah ke Madinah bulan Oktober. Persamaan ini merah putih. Dulu di Quran dikatakan putih merah. Sekarang merah putih. Podo tapi bejo. Bejo tapi apa? Podo. Sekian saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita maksud berkumpul di simpang lima ini semuanya kembali kepada Pancasila tahu Pancasila mempunyai segi empat jadi empat mengepung ketuhanan yang Maha Esa sehingga tahu bahwa Indonesia ini Indonesia kita harus pegang empat pilar Pancasila Beneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Undang-Undang 45 ini PBNU ini sekian Wallahu ta'ala al mafiq ila qadri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.